سيكي تبر بيشارة توحيد ربوبية dan ألوهية dan بعد وشاف ان الشارح العقيدة الطحاويه الطهاوية شارح كتاب العقيدة الطحاويه يجد ابن عبد العز الحنفي رحمه الله وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب bahwa syiriknya kaum Ibrahim alaihissalam dikatakan juga dalam bab ini. Ini dalam bab apa yang telah kita bahas pada kajian yang lalu. Mereka beribadah kepada bintang-bintang, berhala-berhala, dan menganggap bahwa bintang memiliki pengaruh dan seterusnya. Wa kadzalika syirk bil malaikati wal jinni wa ittikhadil asnami lahum. Demikian pula kesyirikan, menyekutukan Allah dengan para malaikat-malaikat, jin-jin, dan mengambil berhala-berhala untuk melambangkannya. Yani lahum lil malaikati wal jin digambar bentuk-bentuknya, digambar makhluk-makhluk bersayap dan seterusnya. Wa ulaika muqirrina bi Dan mereka pun kaum musyrikin jenis ini mereka juga mengakui adanya pencipta wa annahu laisa lil alami mengakui pula bahwasanya di alam ini tidak ada dua pencipta hanya satu pencipta walakin ittakhadhu hadhihi wasa'ita syufa'a tetapi mereka mengambil berhala-berhala tadi atau mengambil bintang-bintang tadi atau malaikat atau jin mereka jadikan sebagai perantara wasa'it atau syufa'a pembela-pembela nanti di hadapan pencipta. Kama akhbara anhum ta'ala biqaulihi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang mereka dalam ayatnya dalam Al-Qur'an walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila zulfa kata Allah mereka-mereka yang mengambil selain Allah wali-wali pembela-pembela atau sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak beribadah kepada mereka. Tetapi liyuqarribuna ila Allah zulfa. Namun mereka hanya menjadikan kami dekat dengan Allah. Yani liyuqarribuna sebagai perantara yang mendekatkan diri diri kami kepada Allah sebagai perantara yang akan mendekatkan diri kami kepada pencipta. Demikian Allah kisahkan tentang mereka kaum musyrikin. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Wa yaqulun haula'i syufa'auna 'inda Allah. Kata Allah, mereka beribadah min dunillah kepada selain Allah. La ma la yadurruhum wa la Beribadah kepada apa yang tidak memberikan kepada mereka mawarat, tidak pula memberikan manfaat buat mereka. Wa dan mereka berkata, haula'i 'inda Allah. Mereka ini adalah pembela-pembela kami nanti di sisi Allah. Perhatikan ayat pertama Allah katakan bahwa musyrikin menjadikan berhala-berhalanya sebagai perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Liyukurribuna ilallahi zulfa. Pada ayat kedua kata Allah bahwa mereka berkata kaum musyrikin bahwa berhala-berhala ini hanya menjadi syufa'una indallah, pembela-pembela kami nanti di hadapan Allah. Berarti pada hakikatnya seluruh kaum musyrikin Apakah pada kaumnya Nabi Ibrahim ataupun pada kaum-kaum setelahnya atau sebelumnya. Kaum musyrikin hampir seluruhnya. Ketika menyembah berhala-berhala mereka. Bukan berarti mereka meyakini berhalanya itu menciptakan langit dan bumi. Bukan. Bukan mereka meyakini bahwa benda-benda tadi yang menakdirkan takdir baik dan takdir buruk. Bukan. Tetapi mereka menyembahnya litakrib bainahum wa bainallah. Mereka menyembahnya untuk perantara yang mendekatkan diri mereka pada Allah. Atau sebagai syafi' syufa'auna Allah, Maka Allah jawab dalam ayat ini. Ketika mereka berkata haula'i syufa'auna Allah, Kata Allah, Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Qul kata Allah, katakan wahai Nabi. Jawab ucapan mereka itu. Bantahlah ucapan mereka tadi dengan kalimat atunabbi'unallah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian akan memberitahu Allah apa yang Allah tidak tahu di langit dan tidak tahu di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sungguh maha suci Allah. Dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ikhwan ibn a'azakumullah lihat jawaban yang Allah ajarkan kepada nabinya ketika mereka berkata bahwa berhala-berhala ini akan menjadi perantara kami kepada Allah bahwa berhala-berhala ini akan menjadi yang mendekatkan diri kami atau pembela-pembela kami nanti di sisi Allah kok sok tahu apakah kalian tahu tentang apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah apakah kalian tahu apa yang akan terjadi nanti di padang mahsyar Kata Allah kepada Nabi-Nya nabinya, "Qul atunabbi'una Allah bima ya alam Apakah kalian akan memberitahu Allah apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Subhanallah. Maha suci Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allah maha tahu dan kalian tidak tahu. Allah mengetahui apa yang akan terjadi di langit dan di bumi dan mereka tidak tahu, tetapi mereka sok tahu. Seakan-akan di pengadilan akhirat nanti seperti pengadilan negeri. Dianggap seperti pengadilan-pengadilan di dunia. Akan ada pembelanya dan pembelanya adalah berhala-berhala mereka itu nanti. So tahu. Padahal pada hari itu likullin mri'in yaumaidin sya'nun yughni kata Allah. Likullin mri'in yaumaidin sya'nun yughnihi. Setiap orang nanti di padang mahsyar ada urusan sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Likulli mri'in yaumaidin sya'nun yughnihi. Kata Allah, nanti pada hari itu, pada hari kiamat kelak, yauma yafirrul mar'u setiap orang akan lari dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anaknya. Nggak mau ngurus. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Jangankan memikirkan kalian. Mereka akan memikirkan diri-diri mereka sendiri-sendiri. Likul limri'in yawma idin sya'nun yughni. Kalian itu sok tahu wahai musyrikin. Kira-kira demikian makna bebasnya pada kalimat atunabbi'unallah. Bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian akan memberitahu Allah apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Allah Maha tahu dan kalian yang tidak tahu apa yang akan terjadi nanti dan sudah Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, afala taqraun? Apakah kalian tidak membaca? Nggak ngaji, baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran diterangkan, Yauma yafirrul mar'u min akhihi Seseorang saat itu tidak mempedulikan lagi saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dan tidak mempedulikan ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dan tidak mempedulikan istrinya dan anak-anaknya. Jangan digambarkan seperti hari ini. Unsur kau zaliman au mabluman. Pokoknya saya akan membela saudaraku salah ataupun benar. Nanti tidak bisa. Semua keluarga-keluargamu, kerabat-kerabatmu akan memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Bahkan para anbiya, kecuali Rasulullah SAW. Ketika ditanya, jawabannya nafsi-nafsi. Ketika diminta syafaat, jawabannya nafsi-nafsi, diriku-diriku. Sampai pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah yang menjawab, Ana laha. Memang ini bagianku. Itu pun yang dibalas oleh Rasulullah adalah ahli tauhid yang dibela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak musyrik, yang tidak berbuat syirik, yang tidak berdoa pada berhala, tidak berdoa pada kuburan-kuburan, tidak meminta berdoa kepada batu, kepada malaikat, kepada jin. Demikian pula malaikat-malaikat tidak akan berani berbicara apalagi membela kalian sebelum Allah izinkan. Dan Allah sudah kabarkan pula demikian. Mereka sok tahu, nggak baca Quran. Bahwa ini pembela-pembela kami siapa? Malaikat. Yang saya berdoa pada malaikat, meminta pada malaikat, beribadah pada malaikat. Kata Allah, wakam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit. La tughni syafa'atuhum syai'a kata Allah. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bermanfaat man syafaatnya sedikit pun illa min ba'di an Allah kecuali setelah Allah izinkan wa yarda dan Allah ridai. Malaikat akan diam. Tidak berani berbicara sampai diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا Malaikat-malaikat tadi dalam keadaan berbaris-baris tidak berani berbicara. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman Malaikat yang dikatakan saffan wal malaikatu saffa la yatakallamun. Tidak berani berbicara illa man adina lahu rahman kecuali yang diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman wa qala sawaba. Dan ucapannya pasti ucapan yang hak. Enggak mungkin ucapan pembelaan terhadap musyrik, enggak mungkin. Qawlu qawluhum sawaba, ucapan yang hak. Khana bin maka ini menunjukkan sok tahunya kaum musyrikin. Qul kata Allah, katakan wahai Rasul, katakan wahai Nabi pada mereka atunabbiun Allah bima la ya'lam fis samawati wal ard. Subhanallah wa subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa kadzalika hal al-umam ats-salifah al-musyrikin alladzina kadzdzabu ar-rusul. Demikian pula umat-umat terdahulu. kaum musyrikin alladzina kadzdzabur rusul yang mendustakan para rasul kama Allah taala anhum fi qissati salih sebagaimana Allah ceritakan Allah kisahkan tentang Saleh alaihi salam dan kaumnya wa an tis'at rahat alladhi taqasamu billah ay taqalahu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu faulail mufsiduna Al-musyrikuna tahalafu billahi ala qatli nabiyihim wa ahlih. Wa hadha bayyinun annahum kanu mu'minina billahi iman al-musyrikin. Kaum Nabi Saleh juga sama. Mereka mengingkari Nabiullah Saleh alaihi salam. Mereka meminta kepada selain Allah, mereka beribadah kepada selain Allah. Tetapi ketika mereka ingin membunuh Nabi Saleh, Ketika ada beberapa orang yang lebih dari tiga, kurang dari sepuluh, itu namanya rohab. Ketika taqasamu, ketika mereka berjanji bersama untuk membunuh Nabi Saleh, ternyata taqasamu billah. Sepakat dengan sumpah dan bersumpahnya atas nama Allah. Berarti kenal Allah atau tidak kenal Allah? Kenal Allah. Berarti tahu atau tidak tahu adanya pencipta? Tahu. Ayatahalafu billahi. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Lanubayyitannahu wa ahlahu. Kata mereka, kita bersumpah dengan nama Allah. Bahwa malam ini kita akan sikat habis. Nabi Saleh dan keluarganya. Ajib wallah. Keanehan. Keanehan yang sangat. Bagaimana mungkin mereka tahu adanya Allah. Tahu penguasa terbesar yang maha tinggi, yang maha mulia, maha pencipta adalah Allah tahu. Tapi ketika datang Rasulnya mereka tentang. Ketika datang Rasulnya membawakan tauhid, mengajarkan tauhid, mereka tentang. Wala haula wala quwata illa billah. Wa hadha bayyinun annahum kanu mu'minin. Dan ini jelas bahwa mereka dulunya orang beriman. Tetapi beriman kepada rububiyah, tidak beriman pada uluhiyah. Itu dikatakan iman al musyriki. Jangan salah. Kanu mukmini, billah. Tapi ada kelanjutannya dari ucapan Ibn Abdul Aziz al-Halabi rahimahullah. na iman al musyrikin. Berimannya, beriman orang musyrik. Bagaimana kok berimannya orang musyrik? Apakah ini bukan keanehan atau bukan suatu yang salah diucapkan? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون kata Allah tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka dalam keadaan musyrik apa maknanya maknanya ada orang yang beriman pada rububiyah tapi musyrik dalam uluhiyah artinya ada orang yang beriman bahwa Allah pencipta pencipta langit dan bumi Allah qadir yang berkuasa tetapi mereka dalam keadaan beribadah pada selain Allah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang orang yang demikian. Bahkan Allah katakan dengan kalimat kebanyakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali berimannya berimannya orang-orang musyrik. Percaya katanya tentang Allah adalah pencipta, tapi ketika berdoa berdoanya kepada batu. Percaya kalau Allah yang menakdirkan tapi ketika meminta, memintanya pada kuburan. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala penguasa langit dan bumi, pengatur alam semesta. Tetapi ketika mereka beristighatsah, beristighatsah pada aulia al-amwat, kepada wali-wali yang telah mati. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin. Qala rahimahullah. Fa'ulima أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية maka diketahuilah dengan apa yang dibahas sebelumnya bahwa tauhid yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tauhid musyrikin. Bukan tauhid yang musyrikin yaitu hanya rububiyah saja. Tetapi tauhid al-matlub huwa tauhidul ilahiyah. Tauhid yang diminta yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan para rasulnya adalah tauhidul ilahiyah, tauhidul ibadah. Ini yani beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada lainnya. Dia yatadamman tauhid rububiyah. Dan tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa." Fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون kata Allah Subhanahu wa taala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa maka hadapkanlah wajahmu untuk agama ini hanifan dengan cenderung kepada Allah tidak kepada yang lain fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha ini fitrah yang Allah sudah fitrahkan pada manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak mungkin akan berubah khalqillah. Apa yang sudah Allah ciptakan. Tidak akan berubah apa yang sudah Allah gariskan. Dalikad dinul qayyim inilah agama yang lurus. Walakinna aktaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mau mengerti. Qul Allah perintahkan dengan satu perintah, aqim wajhaka lid-dini hanifa. Diperintahkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kepada yang lain. Tauhid. Dan kemudian Allah kabarkan bahwa fitrah Allah allati fitrah nas 'alaiha, fitrah yang Allah takdirkan pada manusia tidak akan berubah. Bahwa setiap manusia pada fitrahnya mengenali pencipta mengenali bahwa alam ini ada penguasanya dan penciptanya dan mereka semuanya paham bahwa penciptanya mesti satu. Tidak mungkin sani'an, tidak mungkin ada dua. Sudah kita bahas kemarin Yahudi, Nasrani, sudah dibahas pula kaum musyrikin, para penyembah berhala, sudah dibahas pula kaum musyrikin, para penyembah-penyembah bintang. Ternyata semuanya sama. Mereka menjadikan berhala-berhalanya dan sesembahan-sesembahannya hanya perantara atau hanya pembela. Hati kecil mereka berkata bahwa yang menciptakan dan menentukan hanya satu. Apakah dijuluki Tuhan Allah atau dijuluki dengan julukan lain oleh mereka atau dengan kalimat Tuhan saja secara mutlak. Tapi mereka tahu itu satu. Tidak mungkin dua. ini fitrat Allah alati fatara an-nasa 'alaiha. Allah sudah takdirkan secara fitrah manusia Zalika dinul qayyim dan agama inilah yang dikatakan agama tauhid itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Munibina ilaihi wattaquhu waqimus salah. Kembalilah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, tegakkanlah salah, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin minalladzina farraqu dinahum wa kanu yaitu mereka-mereka yang memecah belah agama mereka sendiri wa dan mereka menjadi kelompok-kelompok syiah syiah aliran-aliran kullu hizbin bima ladaihim farihun dan masing-masing golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Alhamdulillah diajarkan untuk menghadap ke satu arah dan diperintahkan untuk beribadah kepada satu ilah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk bertauhid, kemudian Allah katakan jangan kalian menjadi seperti musyrikin. Jangan kalian selisihi fitrah kalian sendiri dan kemudian kalian menjadi musyrikin. Kata Allah, ladina farraqu dinahum yaitu musyrikin yang memecah belah agama mereka sendiri. Masing-masing bers aliran-aliran, berkelompok-kelompok, berpemahaman-pemahaman. Kullu hizbin bima farihun. Dan masing-masingnya bangga dengan apa yang ada pada mereka. Yang memiliki berhala dalam bentuk hubal, bangga dengan hubalnya. Yang memiliki berhala dalam bentuk manat, bangga dengan manatnya. Yang ber, memiliki berhala dalam bentuk uzza, tempat keramat, bangga dengan tempat keramatnya Lana uzza wa la uzza lakum. Kata mereka. Kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Demikian pula Hubal atau para penyembah-penyembah Hubal menyatakan Hulu Hubal, ucapkan Hubal kalian selamat Masing-masing menganggap bahwa berhalanya lebih istimewa, lebih mandi, lebih manjur. Demikianlah kaum musyrikin. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. وإذا مس الناس ضر Da'u rabbahum munibina ilaih. Tapi kalau manusia itu ditimpa dur, ditimpa kejelekan, musibah-musibah, maka niscaya mereka munibina ilaih. Kembalinya kepada Allah. Apa itu? Membuktikan. Atau membuktikan apa itu? Fa'indala ala syai'in, fa'innahu yadullu ala mada. Kalau menunjukkan sesuatu, maka ini menunjukkan bahwa mereka memiliki fitrah. Sehingga berhala yang mereka bangga-banggakan, tempat keramat yang mereka bangga-banggakan, sesembahan mereka yang mereka puji-puji terus, dikatakan manjur dan seterusnya, ketika mereka sedang kepepet. Mufar. Kepada siapa doanya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa enggak kepada berhalamu? Petrohnya menyatakan ini Tuhan kecil, ada Tuhan yang lebih besar. Fitrahnya berkata, ini dalam keadaan tidak sehebat al-ilah al-haq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Allah katakan. إذا masanna الناس da'u rabbahum munibina منيبين thumma ثم إذا minhu rahmatan." kemudian ketika Allah berikan rahmat kebaikan-kebaikan keselamatan Ida fariqun minhum birabbihim yusyrikun. Tiba-tiba sekelompok dari mereka kembali berbuat syirik. Ketika selamat, kembali mereka memakak memberikan sesajen-sesajen pada berhalanya. Kami sudah selamat sampai di daratan. Maka mulai datang ke tempat keramatnya memberikan sesajen-sesajen. Padahal ketika di tengah lautan, kenapa nggak dipanggil berhalanya? Kenapa nggak dipanggil tempat keramatnya, kenapa nggak dipanggil batu-batu jimatnya? Kenapa? Mereka menyatakan dalam hati kecilnya kalau benda-benda tadi nggak pun alim, nggak maha mendengar, nggak mujibu da'wat, nggak mengabulkan doa, sedangkan kami di tengah lautan. Siapa yang maha mendengar? Allah. Maka mereka memanggil Allah Subhanahu wa taala, tidak memanggil kuburan anu, kuburan anu. dah. Mereka panggil Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya mereka dalam keadaan tahu secara fitrah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa satu-satunya yang memiliki dan menakdirkan yang menguasai. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Agar mereka akhirnya kufur kembali dengan apa yang kami berikan kepada mereka. Ini kufur nikmat. Kata Allah, "Fatamatta'u." Fasaufa ta'lamun. Silahkan kalian bernikmat-nikmat sejenak. Bernikmat-nikmat sesaat. Fasaufa ta'lamun. Sebentar lagi kalian akan tahu, kata Allah. Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun. Atau kami turunkan pada mereka sultan kekuasaan pada mereka. Fahuwa yatakallam. Maka dia berbicara bima kanu bihi yusyrikun. Dengan apa-apa yang mereka dulu sekutukan. Wa idza azaqna nasa rahmatan farihu biha. Kata Allah, manusia kalau kami beri rahmat, gembira, bangga. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, tetapi kalau ditimpa musibah yang jelek, ditimpa kejelekan-kejelekan yang sesungguhnya akibat tangan-tangan mereka sendiri idahum yaqnatun tiba-tiba mereka putus asa enam ayat dalam surat Ar-Rum menggambarkan bahwasanya mereka-mereka kaum musyrikin itu musyrikin dalam uluhiyah sedangkan dalam masalah rububiyah mereka tahu yang menakdirkan adalah Allah yang menciptakan adalah Allah mereka tahu Buktinya ketika mereka kepepet, mereka berdoanya pada Allah. Ketika mereka dalam kesulitan, ketika mereka dalam keadaan ditimpa mabarat, tiba-tiba mereka memanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 10, "Afillahi syak? Fatiris samawati wal ard." Apakah tentang Allah ada keraguan? Yang menciptakan langit-langit dan bumi. Fatir adalah menciptakan pertama kali yang belum ada sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan afillahi syak apakah tentang Allah ada keraguan? Dan ini pertanyaan-pertanyaan ingkari. Bukan maknanya membutuhkan jawaban, tapi maknanya adalah bukankah tidak ada keraguan tentang Allah? Pertanyaan yang mengandung pernyataan bahwa tentang Allah nggak ada keraguan. Semua orang secara fitrah mengakuinya. Semua agama secara fitrah mengakuinya. Hanya saja sebagian besar mereka bodoh. Kemudian mereka menambah-nambahnya dengan kebodohan-kebodohan, kesyirikan dan kekufuran. Padahal fitrah mereka tahu pencipta hanya Allah. Yang memiliki alam semesta ini hanya Allah. Tidak ada keraguan sama sekali tentang Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Kata kata Rasulullah alaihi salatu wassalam Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Kalau tanya fitrahnya apa, lihat ayat tadi. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu fitrah. Fabawahu yuhawwidanihi wa au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka bapak ibunya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Adapun bayi tadi lahir dalam keadaan fitrah. Kalau mafhumnya, mukhalafahnya, abab, bapak ibunya, abawahu yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, atau Majusi, berarti fitrah tadilah Islam. Fitrah tadilah Islam. Kalau saja fitrah tadi bukan Islam, niscaya akan disebutkan satu lagi. Dan yang mengislamkannya, kan begitu. Tapi tidak. Tidak disebut Islam, disebut tiga semuanya kufur. Agama-agama kufur. Yuhawidanihi, au yunasrani, au yumajjisani. Yang menyahudikan, atau menasranikan, atau memajusikan. Adapun lahirnya secara fitrah, yakni fitrah dalam keadaan Islam, dalam keadaan tauhid. Wala yuqal inna ma'nahu yulad sadijan la ya'rif tauhidan wala syirkan. Tidak benar kalau ditafsirkan fitrah itu yang lahir dalam keadaan putih bersih, nggak ada agama apapun salah. Maksudnya fitrah itu masih dalam keadaan suci, nggak ada tulisan apapun hanya selembar kertas putih, belum ditulisi tauhid, belum ditulisi syirik, belum ditulisi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini tafsir yang salah. Bukan itu maknanya. Maknanya fitrah yang alat tauhid. Layabna taqna. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mempersaksikan. akhadna ketika kami mengambil <clears throat> min mani Adam durriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah kisahkan dalam Al-Qur'an ketika kami ambil kata Allah dari anak dari Adam durriyatahum calon-calon turunannya kemudian kata Allah asyhadahum ala anfusihim dan kami persaksikan atas diri diri mereka alastu bi rabbikum kata Allah bukankah aku rabb kalian mereka semuanya menjawab bala syahidna iya kami menyaksikan Berarti semua turunan Adam yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam janin di perut-perut ibu-ibunya dalam keadaan sudah pernah mempersaksikan la ilaha illallah. Sudah pernah mempersaksikan Allahu Rabbuna ketika Allah katakan alastu bi rabbikum mereka menjawab qalu bala mereka menjawab bala kami menyaksikan bahwa engkau Rabb kami. Artinya ketika bayi itu lahir, bayi yang pernah mempersaksikan tauhid. Maka itulah fitrah. Fitrah yang telah Allah masukkan ke dalam hati-hati, ke dalam hati-hati para bayi-bayi tadi wala yuqal maka tidak dikatakan maknanya adalah sadijan la ya'rif tauhidan wala syirkan bukan maknanya kosong blank nggak ada tauhid nggak ada syirik bukan kama qala ba'dhum lamma talawna wa liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ma yarwi an rabbih dan juga Membuktikan hal ini apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam bentuk hadis kudsi. fi mayarwi an rabbihi. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa Allah berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin Hadis rahu Muslim. Ini menunjukkan bahwa tafsir mereka tadi keliru. Yang menyatakan fitrah artinya blank, kosong, tidak ada tauhid, tidak ada syirik. Bukan. Bukan itu maknanya fitrah. Lahir dalam keadaan fitrah masih suci, nggak tahu apapun wala tauhid wala bukan. Maknanya adalah lahir dalam keadaan sudah pernah mempersaksikan la ilaha illallah. Lahir dalam keadaan memiliki fitrah tauhid. Yang menunjukkan salahnya mereka yang menafsirkan seperti itu. Dan benarnya apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa makna fitrah adalah tauhid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang juga dalam sahih yaitu sahih Muslim. Bahwasanya Rasulullah menyatakan Allah berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa'a." Kami ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Apa maknanya hanif? Hunafa adalah yang cenderung kepada Allah. Yang sudah memiliki arah kemana dia berlari ketika dia dalam keadaan kesulitan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu hunawa hanif. Kata Allah dalam hadis ini, ini Rasulullah SAW menyatakan Allah berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin." Aku ciptakan hamba-hamba itu tadinya hanif, kemudian diseret oleh syaitan. Berarti asalnya hanif, asalnya bertauhid, Asalnya cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kepada yang lain, tetapi diseret oleh syaitan, digoda oleh syaitan, difitnah oleh syaitan sehingga menyimpang kepada kesyirikan-kesyirikan. Dan diantara syaitan-syaitan itu adalah abawahu, faabawahu, yuhawidanihi ayunaksuranihi, ayumajisanihi. au Kadang-kadang setannya itu bapaknya, dan ibunya menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi, menjadikan dia Yahudi. Padahal anak itu bingung, gimana? Kalau Tuhan yang ini bilang boleh, Tuhan yang itu bilang nggak boleh, gimana Pak? Loh, kamu jangan bantah begitu. Padahal fitrahnya dia bingung. Bagaimana mungkin ada ilah lebih dari satu? Tetapi terus ditepis, terus ditepis oleh mereka. Akhirnya fitrah tadi rusak atau fitrah tadi kemudian tertutup dengan berbagai macam kesirikan-kesirikan yang diajarkan oleh bapaknya oleh Nasrani, Yahudi dan Majusi tadi. Qul Wa fil haditsil mutaqaddim ma yadullu ala dzalik. Dalam hadis yang sudah lewat tadi pun ada terkandung dalamnya makna ini. Yaitu kalimat yuladu ala fitrah. Ternyata diriwayatkan pula yuladu ala millah hadis, lafaz yang satu lafaz yang lain sering menjelaskan. Ternyata diriwayatkan pula wa riwayat yuladu alal millah bahwasanya kullu mauludin yuladu alal millah kata kata Rasulullah SAW. Setiap anak yang lahir lahir di atas agama ini. Kemudian bapak ibunya yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Maka lafat ini pun menjadi dalil, menjadi hujjah bahwasanya yang dimaksud dengan fitrah adalah tauhid.